Bismillahirrahmanirrahim. Makkiyah. Ada yang menyatakan dhahak madaniyah di sini. Walau jumhur surat Al-Ala adalah Makkiyah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbik. Ay nazzih rabbak. Isim di sini adalah zaid. Sabbih isma rabbik ay sabbih rabbak nazih rabbak. Sucikan nama Tuhan kamu bukan hanya namanya aja. Zatnya Tuhan juga disucikan. Afalnya sifatnya Tuhan juga sucikan. Disucikan dari apa? Amala yaligu bih daripada segala yang tidak layak. Itu ma bihi terhadap Tuhan. Demikian juga sebenarnya juga nama disucikan daripada apa? Tusammi bi ghairah. Kamu memberi nama selain Allah dengan Allah. Oh, tusammi bi ghairah atau kamu menyamakan sifat-sifatnya Allah kepada selain Allah. Walafdu isim zaid. Al-a'la Sifat li rabbik bukan sifat li isim. Al-a'la yang maha tinggi yang maha luhur. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa siapa itu Allah? Tidak mungkin kamu akan mentasbih, mentanzih Allah kalau tidak mengetahui siapa Allah. Cara mentanzihnya gimana kalau nggak kenal? Alladhi khalaqa Allah yang telah menciptakan fasawwa menciptakan siapa makhluknya fasawwa dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seimbang makhlukahu makhluknya Aimutanasibal adza yang ber, yang seimbang ya anggota-anggotanya Ghair mutafawid, tidak berbeda. Tangannya sama. Enggak pendek di satu. Kakinya juga begitu. Ini ghaliban. Hah? Ghaliban. Hah? Kebanyakan begitu. Allah menciptakan makhluk dan seimbang semuanya, seimbang. Hmm? Allah menyeimbangkan semuanya. Ukurannya sama. Walladhi qaddara dan Allah yang telah mentakdir menentukan. Masya'ah maf'ul bih mahduf apa yang Allah kehendaki. Fahada dan memberi petunjuk Allah ilama gaddarahu terhadap apa yang Allah mentakdirkannya. Kalau yang mentak, Allah mentakdir dia itu baik, Allah memberikan petunjuk untuk melakukan itu kebaikan. Allah mentakdir jelek, ya juga dikasih petunjuk cara melakukan itu kejelekan. Bagaimana itu mereka yang ada homer bisa membuat homer? Bagaimana mereka yang mencuri itu bisa mencuri? Walladhi qaddara fahada. Min khairin baik daripada kebaikan wa dan juga kejelek kejelekan. Subhanallah. Karena itu kalau ada orang ahli dalam kebaikan. Oh, berarti ini tanda Allah memberikan hidayah ilal khair. Memberikan rusyud ilal khair. Berarti dia minalil khair. Walladhi qaddara fahada. Ahli berbuat jelek. Ahli menipu, ahli itu. Kan ini loh diajari cara-caranya untuk melakukan penipuan, caranya untuk melakukan hila, caranya itu wah ini waladhi qaddara fahada ini. Tapi gadara asyar Nah, ya terhadap apa, apa yang Allah kehendaki fahada ila syar dikasih petunjuk caranya untuk berbuat jelek nanti naudzubillah demikian juga Allah memberikan petunjuk kepada hewan bagaimana cara itu singa menerkam daripada mangsanya Bagaimana itu bayinya kuda atau sapi kemudian caranya untuk menyusu langsung bisa? Bahada. Bagaimana mereka caranya untuk memulai makan, memulai, subhanallah. Nih, bagaimana itu al-ankabut laba-laba tadi itu membuat perangkapnya Bagaimana lebah itu membuat rumahnya segina misalnya atau bulat walladzi gaddara fahada segala sesuatu apa yang Allah ada bukan hanya manusia hatta semut Allah beri bagaimana itu semut dari jauh bisa mendapatkan makanan yang besar ngasih pengetahuan kepada siapa? Teman-temannya tadi itu. Itu lebah itu dikatakan. Jadi lebah itu uh, kalau mendapatkan daerah di situ ada banyak bunga-bunga, itu pulang. Memberitahu, memberitahu kepada temannya. Memberitahu kepada temannya itu lewat jarak peredaran matahari. Jadi lebah tadi itu mengetahui kalau ini berkurang bergesernya jam sekian itu mengetahui. Jadi dia tadi itu memberikan uh, gambaran kepada temannya sesuai dengan peredaran matahari. Mereka berangkat itu bisa tahu tempatnya. Bisa berangkat, berangkat sih tahu, tahu dengan tempatnya. Subhanallah ke arah utara kah, ke arah selatan kah, kemudian di sebelah mana itu mereka bisa tahu. Walladzi gaddara fahada. Hah? Walladzi akhrajal mar'a dan Allah yang mengeluarkan al-mar'a al-ushb Eh, rumput-rumput uh, ambatal usyub menumbuhkan rumput-rumput faja'ala maka menjadikan Allahu itu rumput-rumput ba'dal khudrah setelah hijau ghuzaan menjadi kering jafan hasiman kering ahwa dan menghitam aswat ya bisan Subhanallah. Allah yang menumbuhkan apa? Rumput-rumput. Kalau kamu lihat di musim panas tidak kelihatan hijau ya. Kemudian kena hujan tumbuh hijau. Keluar. Hmm? Kemudian setelah itu nggak lama lagi musim panas lagi kering jadi coklat gitu. Seperti hitam, ahwa. Hitam. Kemudian hujan lagi, keluar lagi. Begitulah kehidupan ini. Orang yang ingkar dengan kehidupan setelah kematiannya, suruh ngelihat itu, bagaimana itu rumput. Ternyata dengan disiram tumbuh kehijauan begitulah juga nanti Allah SWT akan menghidupkan orang yang mati. Nah, setelah eh, eh, orang-orang uh, di setelah kiamat nanti akan bagaimana kehidupan setelah kematiannya. di akhir jalan marah. ja'alahu wutha'an Allah yang maha bisa tadi itu yang maha mampu itu menyatakan sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Sanuqri'uka bakal aku membacakan kepada kamu wahai Muhammad Al-Qur'an itu Al-Qur'an. Aku akan memberikan hidayah kepada kamu wahai Muhammad membaca Quran fala tansa dan kamu tidak lupa. Mata kerahu apa yang kamu baca. Jadi Nabi itu tidak usah menghapal. Atau seperti kamu menghafalkan Quran mentikror, tidak perlu. Allah sudah menyatakan yang aku ajarkan Al-Quran kepada kamu, aku kasih hidayah kamu gak akan lupa Muhammad. Karena itu Allah menyatakan dalam ayat yang lain, Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Aku yang sudah menyatakan mengumpulkan Quran, Aifigalbik dalam hati kamu ya Muhammad dan bacanya. Jadi udah ibarat eh, komputer itu dipindah harddisknya aja udah. Langsung masuk. nggak pakai ditikror, nggak pakai diapalkan lagi, lagi. Karena itu Allah menegur Nabi Muhammad untuk kalau dibacakan Quran khawatir lupa baca duluan. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqdha ilaika wahyu. Jangan kamu tadi itu kesusui ya Muhammad untuk membacakan Quran sebelum selesai diwahyukan. Dengar aja. Kalau Jibril itu membaca dengar aja. Setelah itu baru kamu baca. Ini ditirukan sama Rasulullah. Khawatir lupa maksudnya, enggak usah tak khawatir, kamu enggak akan lupa inna alaina eh, aisyu iya sanuqruka fala tansa. Hah? Ini adalah bagaimana Allah memberikan kecerdasan kepada Rasulullah yang luar biasa. Cukup sekali mendengarkan dan selamanya tidak lupa. Hmm? Illa masya Allah. Ah, kecuali yang Allah kehendaki itu lupa kecuali yang Allah kehendaki lu lupa untuk menunjukkan bahwa Muhammad adalah seorang manusia yang bisa lupa. Kenapa Allah mengendaki lupa? Nah, dari sini ada beberapa faedah. Pertama, jawazun nisyan lil Boleh lupa para nabi itu, bisa lupa para nabi itu. Karena itu kalau ada nabi-nabi lupa itu wajar. Illa masya Allah itu falatansa illa masya Allah. Ya, berarti masya Allah. Kalau Allah mengendaki lupa ya lupa. Walaupun Nabi. Tidak masuk akal, tidak masuk akal, tidak punya akal nanti. Tidak baca Quran kok ini. Bukan tidak masuk akal, tidak punya akal. Falatansa illa masya Allah. Ya, Yang kedua, Ayat-ayat Al-Quran itu ada yang memang Allah sengaja lupakan. Dari Nabi. Fala tansa, kamu sana ukriuka, akan aku bacakan Quran fala tansa, kamu enggak lupa Muhammad. Semuanya akan paham, baik itu ayatnya maupun hukumnya. Illa masya Allah kecuali yang Allah penghendaki antansahu, kamu melupa, kamu lupa darinya. Binasqi tilawati wa hukmih dengan menasakh tilawahnya dan hukumnya. Ada. Hah? Jadi ada beberapa ayat yang memang dikatakan mansuh. Kenapa Allah menjadi lupa? Enggak dibaca sama Nabi. Tidak dibaca sama sama Rasul. Karena itu kalau ada mansuh tilawah, ini kan berarti pengurangan pengurangan Al-Qur'an. Enggak, memang sengaja Allah menjadikan lupa. Mansukhut tilawah. Paham ya? Hmm. Ini termasuk dalil. Apa dalilnya ada mansukhut tilawah? Ya ini. Senukur kafala tansa illa masya Allah antansa. Wakana sallallahu alaihi wasallam dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajhar bil qiraah. Menjaharkan. Menjelaskan dalam baca ma'akirati Jibril bersama bacanya Jibril langsung Jibril membaca Nabi membaca khaufan nisyan takut lupa Hah? Faka'annahu maka seakan-akan kila dikatakan lahu kepada Nabi, la ta'jal, jangan kesusu Wai Muhammad. Biha dengan membaca itu Al-Qur'an, Inna kalatansa, sungguhnya kamu tidak lupa. Falatut tut'ib nafsak, maka jangan membuat payah diri kamu bil jahri dengan mengeraskan biha dengan itu Al Quran. jangan bingung-bingung kamu udah dijamin sama Allah nggak lupa kok. Kecuali yang memang Allah sengaja lupakan kamu supaya nggak dibaca lagi itu ayat. Innahu ya'lamul jahrah wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui yang jelas binal qawli wal fi'il baik dari ucapan dan perbuatan wa ma yakhfa dan yang yakhfa yang samar yang tidak jelas minhuma daripada gol dan fi'il udah diam aja Allah Maha tahu kok ini diam Muhammad enggak usah dijelas-jelaskan kalau baca ini diam Allah itu Maha tahu nanti Allah akan gampangkan apalan kamu wa nuyassiru kalil yusra dan aku akan gampangkan kamu ya Muhammad dari yusra untuk yang gampang. Hmm? Allah tidak menyatakan wa nuyassirul yusra laka. Aku gampangkan yang gampang untukmu. Tapi nah Allah menyatakan aku akan jadikan kamu gampang ya Muhammad. dari Nabi itu zatnya adalah gampangan. Tidak soroh. Syariahnya gampang. Hukumnya cari yang gampang. Itu Rasulullah. Tidak ekstrim kalau orang sekarang bilang. Tidak kaku. Tidak keras. Selalu mencarikan solusi. wanu yasiru kalil Yusro, K datnya Nabi berarti. Jadi Nabi itu datnya menuju kepada yang gampang. Bukan Allah memberikan kegampangan untuk Nabi, enggak. Tapi Nabi jiwanya begitu. Karena itu Nabi SAW bilang, Ma khuyira baina ithnan illa ikhtara aisarahuma. Nabi itu tidak mendapatkan dua masalah yang berbeda kecuali memilih yang paling gampang Rasulullah. Memilih yang paling gampang karena jiwanya lebih gampang. Walaupun kadang-kadang Nabi Nabi Shallallahu alaihi wasallam senang dengan yang agak berat. Contohnya, Nabi itu senang kalau umatnya pakai siwak. Pingin mewajibkan tapi takut memberatkan. Milih yang gampang, wis ndak wis sunah wis. Lana syuka la lamar lamartuhum bisiwak. Anda kuli salat, Firat Anda kuli udu. wudu. Salat dia mulai Ramadan, Nabi melaksanakan. Senang Nabi melakukan itu, khawatir umatnya menganggap wajib, wajib ditinggalkan. Wanu yasiru kalil yusra sallallahu alaihi wasallam. Hah? Karena itu Nabi menyatakan uh, eh, Isyagul eh, Bu'ithu bil hanifiyatis samhah Aku ini diutus dengan ajaran yang gampang Tak sulit Ajaran yang gampang, nggak sulit Ketika haji itu Nabi itu balap sering diadu ya Rasulullah gimana kalau gini? If'al wala haraj. Kalau begini ya Rasulullah, if'al wala haraj. Kalau begini ya Rasulullah, if'al wala haraj. Gampangan gitu. Kalau sekarang kan tidak was-was semuanya akhirnya. Kalau begini kamu tidak sah nanti kalau itu akhirnya cincing-cincing terus. Hah? Bu'itu bil des, samha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ailis syariah sahlah, syariah yang gampang. Wa ya al-is al-Islam. Ma ja'alallahu fid din min haraj. Tidak Allah menjadikan dalam urusan agama ini daripada segala yang memberatkan. Tidak ada. Ah, cuma jangan ada tahawun. Sudah dinnya ini sahal ditashil. Nah ini tidak beres ini. Ibarat orang, ya wes kalau tidak ada duit, tidak apa-apa sudah. Tapi kalau ada bayaran, punya duit digampangkan tidak dibayar. Oh, gak kena ini berarti. Paham ya? Dah nih, tak utangi kamu. Saya lain eh, kalau ada duit dibayar dibayarlah. Tidak oh, ada, jangan maksa kau. Wes. Kan digampangkan ini sudah. Gampang enteng kan sudah, gampang enak sudah. Punya duit nggak bayar-bayar. Oh, berarti tidak tidak beres ini orang. Nah, begitu juga dalam ajaran agama. Enteng. Nah, cuma jangan dienteng-entengkan. Enteng din yusur. Saya dijamak aja ada di min ghori safarin wala matorin. Lah. Ini sahal tapi ditashil ini. Ini tidak beres. Ya jangan kalau begitu. Agama ini gampang sudah. Kurang 10 menit mari. Tidak apa-apa sudah kita sudah pagi sampai jam sekian tidak makan ada klak klak klak Lah, tidak beres itu. Ya, itu namanya menggampangkan urusan agama, tidak ada ta'zim. Nah, tidak ada ta'zim terhadap urusan agama, itu tidak benar. Faham ya? Allah